Mereka setengah sepuluh kudu wis leren. Aneh nganti tolong dino tolong bengi. Gimana? Ini negara sangat hebat, sangat longgar dan rakyatnya jagoan di seluruh dunia. Jadi Amerika itu tidak berani menyerang Indonesia, Eropa, NATO tidak berani menyerang Indonesia. Itu pernyataan resmi, tidak akan menyerang secara militer ke Republik Indonesia. Apa sing diwedeni? Siji. Ora nomor siji. Seorang jenderal Amerika mengatakan kami pernah mengalami kesengsaraan dan penderitaan perang di Vietnam dan di Korea. Kita kalah perang melawan Vietnam dan kalah perang melawan Korea Utara dan kita semua tahu bahwa gurunya yang ngursus perang adalah tentara Indonesia. Kui lagi tentara durung banser. Engko tak tak tak tuju tak tuju bedane tentara karo banser. Kui tentara tentara Indonesia tok saja itu juara dunia. Tembak tepat ya. Juara umum di Australia tahun kemarin. Dan semua peristiwa-peristiwa di mana tentara Indonesia hadir itu masalah menjadi lebih cepat beres daripada kalau tidak hadir Indonesia. Mergowong tentara Indonesia ki ra, ra perlu dibariske wis baris dhewe. Ora perlu ditangekke tangi dewi, ora perlu dikon nyerang wis ndisiki nyerang dhisik. Apa sebabnya ngeleh? Ambok wis sisan nang wis gitu kan. Jadi kalau tentara Amerika masuk sini, itu tidak perlu ada panglima perang, semua tentara Indonesia akan bangun dan bangkit langsung menghadapinya. Sehingga Jenderal Malabi di Surabaya tunggang langgang sampai mati karena meng bocah-bocah kampung sing ngelawan. Kui TNI ini. Dan TNI itu istimewa. Kita punya Kopassus, punya Kopaska, kita punya Denjaga, ini pasukan khusus yang satu tentara Denjaga, Kopaska atau Kopassus itu sama dengan 24 TNI biasa. 4 likur. Jadi kerengan musuh 4 likur menang. Deh. Itu. Eh? Enggak sih, enggak sih. Banser enggak sih. Banser, Hansip, Satpol PP enggak sih. Orang yang pinter gelut, orang yang pinter kerengan, orang yang pinter lempar pisau, orang yang pinter nembak tepat. Sembarang iso ngliwet iso momong anak ndulang bayi iso dandani genteng iso selawatan iso kosidahan iso gitu tentara Indonesia iso kabeh sembarang iso jadi di mana mana disukai oleh rakyat yang didatanginya di timur tengah sana kalau tentara Indonesia datang untuk misi perdamaian mereka sangat dekat dengan rakyat mergo gelem ngewangi neng pawon gelem dandani genteng gelem macam-macam geraji pinter segala macam itu tentara nomor dua tentara Indonesia itu punya bekal sebagaimana seluruh rakyat Indonesia punya bekal yang tidak dimiliki oleh tentara seluruh dunia yaitu Bismillah nekat suwen nih yo ya, wis yo ya, ya. Bismillah ya wis gampang wis Bismillah, ah, gitu kan maju ya toh pokoknya bismillah maju oh lagu orang ora mung tentara caca ya mung kuwi Cipta orang di penggawean wani rabi. Sing wedok malah ngomong, ya wis Mas rapo Mas bismillah. Ngono ta? Ya lah. Cendel. Bar kawin meteng ya urung entuk penggawean ya wani kredit motor. Wis rapo Mas dijupuk bismillah ku urusan mburi. Nek anjen disita ya ben disita sing penting wis badi 3 minggu. Kan gitu. It, itu baru tentaranya yang paling ditakuti oleh Amerika dan tentara-tentara dari luar negeri bukan tentaranya tetapi rakyatnya rakyat Indonesia nek ono perang kiro kiro melu ora dikongkon ora ora apa sebabnya akhirnya iki urip sengsara jak gelut ayo ya ta ya ta Aja niki bingung eh, stres eh, aku dipara, oh, di kok dipakani. Ayo wes kan gitu. Dan nekatnya raka ruka ruan, Nekatnya raka ruka ruan, Me, gawe menoro. Menek ikan orang bu tali-tali jauh astronot lah orang. yo ya menek sandalan capit, kathoki semene utawa sarungan terus karo ngempit rokok ngene Indonesia kendel sembarangnya kendel jadi kendel wani, kendel nekat ini kan satu nek wong luar negeri wani ngono tok. Ning urung karuan kendel apa meneh nekat. Nek ning kene iki wis diliwati kendel kuwi. Wis mesti nekat. Wis ora apa saiki Dik. Mun nek meteng piye Mas? Wis ora apa-apa gampang. ya kendel kuwi ya nekat barang. Lah yo ya piye coba? wis duwe 200 miliar isi disetorke untuk digandakan coba lagi bocah-bocah iki dhuwit 10000 wae lah le ngelus-elus ya Allah kok yes yes yes yes ya wis pokoke ngono kuwi ya dadi saya mohon dengan sangat pertahanan kita adalah kekompakan lokal kabupaten, kecamatan, desa, RT, RK sekeliling kita itu kita kompak Karo sapa wae, karo suket kompak, karo wedus kompak, karo konco kompak, karo wong agama wae kompak, ya. Lho, kudu akrab karo alam. Lho kowe kudu nek lho kowe karo suket kudu kompak, karo bebek kudu kompak. Orang jur bebek kok ambungi ya ora, anjir wedhus kok gendong-gendong kok ya ora. Maksudku iki kita punya rasa cinta kepada alam ciptaan Allah yang juga diciptakan bersama-sama kita semua, gitu ya. Nek banser iki wis cetha. Zaman Gestapo ning Solo biyen kan ora entuk jam 10 bengi wis kudu mlebu omah kabeh wong darurat. Ning banser metu. Tentara nesu, "Siapa kamu?" "Banser, Pak." "Apa itu banser?" "Lu banser enggak tahu sampean." "Apa?" Cari "Jarine wong Kodim." Banser itu setengkak di bawah kodim, setengkak di atas hansip. Jadi struktur ini Kodim, Banser, Hansip. Ini sore tamir masjid. <laughs> ya Allah, surga ya Allah. Indonesia itu sudah dibikin susah kayak gini isi suargo orang ana sak dunya ini kira ora Mas. orang no aku ini kalau kayak kancing wis ke 26 negara. Ora iso pentas kok setengah sepuluh munggah ki ra iso. Engko panitiane gugup. Ini kalau lewat satu menit ditagih satu hari lagi. Ning Australia ning Adelaide ngono kuwi, gopo kabeh. Ning kene ambok lah ambok tulung dino tulung bengi malah didukung polisi malah Pak Camatnya e melu gitu. Orang ada masalah nek. Jadi kita tuh surga ndak karu-karuan. Makanya bangsa Indonesia betul-betul memiliki ketangguhan dan multi bakat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi siapapun saja yang dari Jakarta, dari Singapura sekarang ingin menjajah Indonesia, saya kepingin ngelek ke, dipikir meneh. Dipikir meneh, kue kaget loh gue. Gue nek jajah Arab iso, jajah Yaman iso, Ethiopia iso, Sudan iso, ning Indonesia lagi. Indonesia loh, gue ngko engko kecelik gue kue Engko kecelik lho. Wong biyen londo ki memperkosa wong Indonesia ki nganti kesel dhewe sing diperkosa tenang kok. Diperkosa nganti ah, ah, lemes. Terus sing diperkosa jengongok sampun iki. malah takon. Ah, ora ora ora ledeh-ledeh ora. Ora kalah wong Indonesia diapa-apa kira apa-apa, tetep guya guyu. Saya guyu, saya randir duit ke gimana? Ah, eh, saya apa lah rumah lagu aku yang ngono kuwi Nek zaman mahasiswa kuwi warungnya oke banget. soalnya bon ning izin, isin wis kokean pindah warung, wis nyatet bendina menyatet, izin ngalih meneh tadi ngono kuwi. Indonesia eh? kayak anu berbantah tentang duwurndi tak takmir karo banser. <laughs> Oke Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Dipur saya mbok mohon sedikit eh ini pokoknya tentang masjid ini wasi ongoniyun dan saya itu baru tahu bahwa wisanggeni itu ternyata identik dengan wasi ongoniyun wasi artinya ombo jembar uripmu maka kamu menjadi kaya karena kejembaran orang yang jembar lemahmu yang jembar atimu jembar pikiranmu jembar kemungkinan-kemungkinan uripmu di masa depan wasion jembar luas gonion suge, sugih ki ora ora duitmu piro sugih ki lemu lemu ndelok duit ki piye kuwi sugih ambok ayu kaya ngopo bojomu ning nek kowe maido terus ya rayu ana kancane Kiai Kanjenge nganti mati ora entuk bojo mergo penggaweane nyacat wong wedok ana kuwi eh wis ora ana aku ndak wis mati nganti mati ora rabi mergo anggere entuk yang dicacat Lho ayu ngono Ron, jenenge Ron. Ayu. Aning gusine biru. Wah. Wow. Kowe oh, ono ae cacatane iki, dicacat apa meneh? Mbok kae anu kae kan, oh kae anu, lambene kekamban. <laughs> eh, apa? Orang oh, kayak ketoke anu ya, kayak sempurna ya, sekon dhuwur ngisor ya ora ayu banget yang pokoke fix kae. Orang aku urung ngerti sikile jeber. <laughs> Coba kuwi. Kowe kau kowe ndelok urip kaya ngono kuwi ya ora tau sugih kowe. Sugih itu sejajar dengan rasa syukur kita. Semakin kita pandai bersyukur, semakin kita kaya. Gitu ya. Neng aku yang ngerti karepmu karepmu yo ya kaya gitu, ya duit tenan sing oke. Neng yo ya pinter bersyukur ngono to. Ya wes naik panjang orang boleh dipilih salah siji. Naik kepeksane ya sing penting penting sing penting pinter bersyukur, Orang yang yang ra oke, Gitu kan? Syukur-syukur Gusti Allah ngekai karo-karone alhamdulillah naik ora ya wes rapopo. sing penting penting pinter ber syukur kan gitu nek jawabannya wong Jawa ki aku ngerti kue milih di teh po kopi di teh kali kopi Menurutnya nek wong Jawa jaluk ya kabeh ning anane ming teh nggih pun mboten napa-napa ngono to ning nek ditakoni teh po kopi mesti teh karo kopi mesti wong Jawa kok Ning nek kepaksane ana ning teh apa ming banyu putih ya ora apa-apa. Orang masalah gitu kan. Kita bukan rakus, kita itu lu nek panjang kui rahmati Gusti Allah ya tak terima, tak tompo. Nek nek panjang ono ming mengkui ya wis ora popo ono Ana satu sewu cukup. satu sewu cukup. eh? Tura. Nek sewu kira-kira gawe telung dino cukup. Setahun. Berarti dia mangan suket. Ya seminggu ya. Seminggu satu sewu cukup cekap. Neng minggu ngarep ki onone ning pitung puluh lima biye. Gue cekap cekap. Menuta najane rada berubah Gue cekap. Bar tenanan iki ora tenan tenan ning sakit tewu. Gue cekap. Gue pun buat napa napa sakit, Menuta tetap cukup loh tapi. Bar kuwi tenanan ki rong puluh hewu. Game pun dicukup-cukup. Game itu toh? Kita tuh tetap punya cara untuk mengatasi keadaan dan itu ras, rasa syukur kita sumbernya sangat banyak. Gitu. Numpak truk bane beledos, alhamdulillah. Apa sebabnya mergom meledose ming siji? Ora telu. Bar kuwi tenan telu alhamdulillah ora kabeh. Bar kuwi meledos kabeh Alhamdulillah isih ana gantine gitu. Bar kuwi bledos ka bledos wis ana gantine alhamdulillah kok AC ora tugel. Bar kuwi tenanan meneng-menengi jeglok ase tugel alhamdulillah. Oh, iya alhamdulillah dudu gegermu sing tugel. Oh, ora ora kurang alasan wong Jawa. Makanya yang dihancurkan sejak dulu adalah filsafat dan kebudayaan Jawa. Yang diakui hanya filsafat Yunani, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno. Jawa tidak pernah disebut oleh dunia. Karena Jawa itu luar biasa. Orang no wong wani karo wong Jawa di abad 18. ketoke nggih ning neng entut tut ya ta J begitu wonge melengos terus ngono kuwi ta? Ah iki lak kuwi ngono kuwi ta kelakane. Ngono Jadi dulu ketika zaman perbudakan di abad 17 Orang-orang di Eropa yang kaya membeli budak dari Afrika dan Asia Tapi dipilih Kalau ada yang dari Jawa lepaskan Saya tidak mau punya budak orang Jawa Semua, tidak ada budak orang Jawa Karena dilepaskan semua Mergo medeni wong iki ki ketoke manut ning jelek ngono e gitu lho tur simpangan karo wong Jawa wong bule iki minggir karena wong Jawa ora gelem ana wong luwih dhuwur mangane dhek dadi mulane terus wong bule terus langsung minggir ngene iki ben dhek luwih cendhek mangane wong Jawa wong Jawa ora gelem di nggih mboten jaman biyen ning saiki Ditelok dhewe saiki piye wong Jawa. Makanya bangun kembali kepribadian kalian. Bangun kembali harga diri kalian. Kita ini yang nomor satu dijajah harga diri kita. Ya. Oleh kekuatan-kekuatan dari barat dan dari utara. Tapi mereka itu adalah utusan Dajjal dan Yakjuj Makjuj untuk menghancurkan Anda semua. Ning yo rasa serem-serem ora, ning kowe iki rasa wedi. Mereka belum tahu siapa orang di Pulau Jawa, siapa orang di Kepulauan Nusantara. Sebelum Dajjal datang sudah ada manusia di sini. Sebelum Ramayana dan Mahabharata datang sudah ada Kiai Semar di sini. Semar itu Semoro Bumi, Semoro Bumi itu iblis. Jadi ning kene iki iblis ke zaman biyen. Jadi kue iki janjane campuran Kue Kowe nek meng dajal ya jut majut wani-wani karo turunan iblis, kae ketoke guyang-guyu, ketoke meng lendah-lendeh ketok emeng neng hati-hati kowe kowe kecelek sesuk kowe kaya nek ngamuk pol kae ngeri kae peristiwa mutilasi sehari-hari ning gini. dong Jombang barang iki lho moro-moro kok ana mutilasi ngene nanti umuti ana lho bayi ditugel lagi piring dia ono. Kue Indonesia, neng jadi di, hanya di sini. Dan itu apakah rakyat kagum dan gumun Orang biasa wae, berarti janjane kowe iki ya ngono kuwi. Kamu punya jiwa seperti itu diam-diam. Oleh karena itu ojo digarai, ojo bikin gara-gara sama rakyat Indonesia. Kalau sama pemerintah Indonesia gampang, tapi kalau sama rakyat Indonesia hati-hati. Dan banser itu bukan TNI tapi rakyat Indonesia. Hati-hati kalau banser. Banser ini wis nangkep Wah, aku tahu ning tandang bulan gitu. Wah aku nek wis baracara terus langsung wow aku dirogoh-rogoh ngono Salam terus ana sing mencolot njupuk kuplukku. Terus eh kepala banserin terus eh mencuri nggak boleh diuber. Wes aku ngeladeni liyane salaman akhirnya komandan banser datang lagi nggawa kupluk iki. Ini cak sudah saya ambil cak untuk saya saja. aku arep misuh rapen lagi, walah oh, kegara bisa eh, untuk saya dayang. Eh. nyeneng ke orang oh, Indonesia nyeneng ke nyeneng ke ya Allah ku malaikat ora sedono sungguh cekik anu Allah Akbar masya Allah nyeneng kita tenan eh. aku sembarang tak masa aku nek acara iki ali-ali dijupuk Aku diwaku tau kira ambiku diu jadi aku mengkatoan kaosan san, ora sandalan. Aku tahu Bali jam lima esok. Acara mulai setengah telu nanti jam lima Sama kayak Kanjeng ini karena malam itu acara tiga kali. Semarang, ya YN, Wali Songo, kemudian di Masjid Pati, kemudian jam setengah tiga di Gerobokan. Dan mulai acara wong semeni guys setengah telu saya ngenteni nanti subuh baru kuwi kroyo aku entek wis terus dari kaos karo katok orang sandalku silang. jadi aku pulang itu ya main dari anu Jadi terus neng Magelang mudun golek sandal jepit kayak gitu tapi itu saya seneng sekali gitu loh Neng waktu Rano Banser soalnya Rano Banser mungkin katok-katokku ya bisa kenal Jenis <laughs> ya. Aja mesir ya aja aku guyon. Aneh orang-orang iso guyon aja tadi rakyat ya. Ya nek rakyat ini sarap arep mangan apa nek ora mangan guyon, mangan dia ya mung kaya ngono guyon itu kan memperindah toh Ngono ya bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah saiki Pak Dipur jeneng iki napa Pak ini monggo diperjelaskan menewasi wasiun nggone yun iya, sewu atau bagaimana tentang masjid inilah pokoknya kalau ada informasi supaya bapak-bapak sering ke sini supaya sering jamaah di masjid kita bersama-sama ini. Oke, bismillah nang rusak lagu se. Aku takon arep lagu apa? Selawatan wis, wiritan wis sithik-sithik. Gambang suling. Iso ra kuwi. Hmm, tadi uh, mau turi-turi putih wis Neng aku kepingin lagi meneh gue. Nek ini sing Islam neng ya Jawa, turipu-turipu itu kan ya Robi Rahman. Nek seluku seluku batok itu kan Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana Nabi sak sak gandengan karo apa jenenge seluku-seluku bathok. Eh, sing pundi napa ajeng lagu Kus Plus apa lagu dangdut apa lagu sakarepmu wis apa campur saru eh, campur saru campur sari napa no ono usulan sebelum cahaya sapi ada minta si dengan nabi berarti macam-macam nuansanya dan ini loh nek jenengan dados kulon, niki lak kudu ke kabeh kudu dilayani kabeh terus njaluk tulung nek kira-kira ora ana waktu untuk untuk memenuhi kudu saling arif saling wasiun goniyun ben ora nesu ora maidu ngoten nggih wis saiki sing pertama berarti apa mau selawatan wis rada Arab-Arab wis saiki berarti Seluku-seluku bathok nggih. Seluku-seluku bathok, bathoke ela elo, siromo menyang Solo le olehe payung muda, Pak Jentit lo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ah ada tiga kemungkinan yen urip golek duit nomor kedua nek yen urip ayo ngibadah ning rimonya menjadi beda wong et kok ah gitu nek urip kudu et ya ah nek urip aja medit, utawa yen urip eh, yen yen urip ayo golek apik misalnya gitu ya ayo ning masjid gitu ya oke sapa sing gelem ngewangi maju ning ngarep ayo ayo lho kowe syuting kok apa ini? gantian Pak Dipur sing syuting <laughs> kae sing ngene apa wae cinta. Allah ki gawe jenengan mergo cinta. Mergo kepingin kangen, mergo kepingin gawe makhluk sing yo ya kangen marang Allah. Kan begitu ceritanya. Saiki ngene. Cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada masjid, kepada suami, kepada istri, kepada harta benda, itu tidak ada masalah. Cinta kepada dunia tidak ada masalah, asalkan cinta itu kita letakkan di dalam cinta kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cinta nomor lemu terus ke nganti Allah jadi kau cinta bojomu mergo bojomu dari Allah, maka engkau akan mencintai Allah. Nganti orang wong sing ora rabi imam imbeh meh biyen. Meh orang nyintai siapa sapa kejaba Allah. Tujune akhirnya ketemu TKW ning Hong Kong. Akhirnya rabi kan gitu kan Imam ya. Tur ah, ojo diarani nek TKW elek, TKW ya ayu-ayu. Dan salah satu yang tercantik menjadi Ibu Imam Fatawi. Kan gitu. Tepuk tangan untuk beliau. Ah. Rung, Mam. Iso ora kowe iki. Hmm. Kowe ora iso. Tahu ceritanya Rabi'ah al ya? Dia tidak kawin, dia ibadah, poso, zikir, wirid. Nah ditakoni, lho kowe kok uripmu kaya ngono lho. Saya itu cinta saya hanya kepada Allah langsung, ora lewat cinta kepada manusia dan alam. Terus nak bengi-bengi kae wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Robi Aki gowo ember isine banyu. Lu ngapa nang diah aku ya gowo banyu bengi-bengi jam loro. Dia mengatakan, "Aku iki pengen nyiramin rokok ben ora panas." Soalnya aku mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, Orang ngibadah mergo tresno marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, Kue ngopo bengi-bengi gawa obor ah?" Terus dia menjawab, "Aku ingin membakar surga." supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala kan gitu nek jenengan cintane nang suarga, mungkin untuk neng orang untuk entuk nanti Allah Subhanahu wa taala nek kue terus nonang Allah engko bonuse Swargo, Milih ndi? Coba apal mboten li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas sita'i wasoif fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wis yes, iki nyuwun sewu sithik wae tafsire ya. Pokoke wong Quraisy senengane mrono mrene diilah fi demi orang Quraisy yang selalu melakukan perjalanan di musim rendeng maupun ketiga ya liila fi Quraisyin ila fi rikhlata syita'i wasoif pokoknya rendeng ketiga tetap melaku ronor rene gue ngapa gue golek tangan gue golek kahanan ben uripe aman gimana? jenengan jam papat isu wis nang pasar dinggo ben mangan keluargane nggih mboten. Bapak-bapak dadi satpam ana sing dadi dodol bakso kabeh kan tujuane ben ora ngelih keluargane nomor loro ben keluargane aman nggih mboten. Dadi wong urip men golek loro ora ngelih karo aman. Ya, wareg karo aman ngoten to? Ora ngelih karo aman. Oke. Terus sarane Gusti Allah ki ora njur kowe rono ki tujuanmu golek pangan karo golek aman ora. Cuma ini di di rumah dirungokke. Jadi ojo golek pangan mergo golek pangan. Ojo golek aman untuk golek aman. Allah mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait. Wis to kowe iki niatmu ki ngabekti nang Gusti Allah. Kowe dodol ning pasar, niate ngabekti nang Allah. Kowe dadi satpam, kowe dadi karyawan, kowe dadi apa wae, niate fal ya'budu rabb hadal bait. Ya. Sopo kui roba hadal bait, sopo kui tuan rumah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji Alladhi at'amahum Minju minju wa amanahum min khauf. Jadi kowe orang lain Merga ditulungi Gusti Allah. Orang merga kui golek tangan, Golek tangannya aja tadi tujuan. Kue ngabekti nang Gusti Allah, engko Gusti Allah sing makani kowe wahai hambaku engkau lapar kecuali aku beri makan langun tak gusti Allah tenan lho gue jadi pokoknya mengubah rubah niat tok kok nek wong saiki lah ora ora liwat gusti Allah pokoknya nek tur wong saiki ora at amahu minju ora ming sing penting ora ngeleh ora saiki sak warek wareke sak oke oke bandane lah di situ kekeliruan manusia seharusnya wong urip ki mencukup, sing penting aku ora kaliren yang penting aku orang aman. Saiki saiki Indonesia dijajah oleh orang-orang yang punya duit sangat banyak. Dijajah oleh orang-orang yang orang ming orang leh ning mangan sak warik wareke numpuk duit sak oke-oke. Di situ bahayanya peradaban kita sekarang. Padahal standar yang diberikan Allah adalah at amahum min ju wa amanahum min khauf. Nyun sewu saya itu hidup berdasarkan nek aku mangan ki Aku mau disuguhi enak banget ya tengkleng ono sop sop buntut ya Pak nggih. ono sop buntut ono pecel. aneh aku mangan mung sithik banget soalnya aku ini sih penting ganjel, sih penting ora ora lara ngono Dan aku wis ter, terbiasa ora mangan oke, tadi aku mung mangan sithik tok tengkleng tok. neng yo di iki engko disangoni ora. di digawake ning sapa orang, ngono ana neng ngono kuwi. yo ya ora sak kerdus yo ya ora yo ya ya orang-orang plastik lah ngoten maksud saya nyambut gaene tetep ning niate dirubah niat ngibadah nang Allah nanti Allah sing ngekeki pangan Nek ora, engko kowe dadi budake menungso. Kowe wis pinter-pinter ming arep ngelamar dadi pekatike Cina. Arep ngelamar dadi pekatike pemerintah, arep ngelamar dadi staf ahline sapa. Akhire kowe ngabekti nang menungso, ngabekti nang pemerintah, ngabekti nang tidak apa-apa jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai, tidak apa-apa. Tapi niatnya adalah untuk fal ya'budu rabbahadzal bait. Ini bukan tafsir saya, ini tafsirnya orang Ma'iyah, redaktur Ma'iyah. Ya. Kabeh iki ana maknane apa wis? Apa wis? Ndelok lagu Jawa sing saruwe ana manane. Apa wis? Apa? Seluku-seluku bathok mau Yono, ya gundul pacul ya ana. Kabeh ana maknane. Termasuk ngene. Saya tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, apal surat Al-Isra juz 15 ayat pertama. A'udzubillahi Subhanalladhi Bismillahirrahmanirrahim. asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini jenengan melaku nek isu-isu nang pasar ke tempat kerja nganggu nganggo sikile sapa? Sikilmu kok. Kapan kuwi gawe sikilmu? Dadi sikile sapa? Jenengan delok nganggo mripate sapa? Semua bikinan Allah dan milik Allah, betul ndak ya? Jadi saiki nek jenengan melaku ki kowe jane melaku apa dilakokke? Asline wong urip ki melaku apa dilakokke? Kowe iki lahir apa dilairke? Lahir dhewe ngono. Nyun saya ubuk lo tak medal. Ora iso kowe. Ora iso, bayi tidak akan punya kesadaran untuk keluar dari rahim ibunya. Dia dikeluarkan oleh Allah melalui para malaikatnya, betul enggak? Iso metu dhewe sirahe dhisik lho. Ki sapa sing ngongkon? Bar kuwi digendong njur nyusu pertama ki sing muruki sapa? Sing muruki kok iso? Oh, tadi di kursus yang rumah sakit ya, bayi ini saya lagi terus nak engkau ya ini ya. Ah, ngono kuwi. Eh? Dicontoni karo bapak bapake. Ora. Bayi tiba-tiba bisa ngenyut, betul enggak? Tiba-tiba bisa menyusu. Siapa yang mengajari? Jadi bayi itu menyusu atau diperjalankan untuk menyusu? diperjalankan itu namanya asro bi jadi manusia itu hidup dilakokke karo Gusti Allah meskipun kita punya hak sedikit untuk menentukan jalan kita tetapi tetap tidak bisa mengelak dari jalannya Allah mulai urip kudu online on track artinya on itu online on track kita bahasa Arab sirotol mustaqim liwat jalan yang lurus on the track real guys on the track atau online gitu ya ini juga tafsir redaktur rumahnya ya ah jenengan dilakok ke Gusti Allah toh uripe iki iso ngodot rambutmu dewe, lak modot-modot dewi sopo sing ngodot Gusti Allah mbuh melalui sapa mbuh malaikat mbuh langsung disebul modot mbuh piye. Ning pokoke Allah sing pelakunya betul ndak? Kuwi wae sing ngendhek sapa? Ram iki alis mulak mandek to iki. Bayangke nek alis murah mandek. eh Ngeloler nang kene kan bendina ming kuwi lagi iki gurung isor. Waktu nah metu saka kene kae. Jadi alhamdulillah Tuhan mengulur rambut kita dan menghentikan rambut kita. Wes kowe awakmu umur 23 tahun berhenti tidak tumbuh lagi, itu ndak? Tulikur munggah wes ora mundak meneh wes semono kuwi. Kuwi bersyukur apa kowe kelingan ora nek kowe wes ora di, wes ora diotot meneh. Ana sing kelingan ora? Mbok mbok eling nek diotot meneh terus piye kowe? Ora leren-leren kowe. -leren terus umur telung puluh semene petang puluh semene umur seket terus kowe omahmu gede nih sepiro kowe tuku sepatu neng di, sebenarnya awakmu semono ini mesti semene barang munjur sepiro Lur itu kan alat vital Sesuatu yang membuat manusia tetap ada Karena ada barang itu tadi mana ya jadi aku saya ingin menegaskan sama anda semua bahwa kita itu hidup diperjalankan oleh Allah Asrobi abdihi Maha Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya lailan di malam hari kok di malam hari kok di malam hari ya pos bape maksudnya piye kok malam hari wong awan barang kok piye maksudnya kira-kira ayatnya Allah lu itu kan Isra Mi'raj. Iya nak ming Isra Mi'raj so jun gunane apa awake dhewe dikek ayat kuwi. Nek ora ono gunane karo nganggone kanggo liyane Kanjeng Nabi. Itu juga pasti bermakna bagi kita semua. Orang ming cerita Isra Mi'raj. Jadi saya sarikan ini. Lailan maksudnya piye? Mergo kuwi ora ngerti ning ngarepmu ki ono apa. Peteng ora kuwi. Aku takon. Kowe dodolan ngerti ora arep ayu pira? Padang apa peteng? kowe nyopir taksi arep entuk penumpang piro dina kuwi padang apa peteng peteng kowe dadi pejabat nganti tahun piro padang apa peteng ya nek jangkep nek engko dijuke tengah dalan kowe dadi ketua DPD moro-moro ditangkep ya jadi peteng apa padang nah nek peteng apa padange Jawa Banser Kuwi kaya teka-teki ana kapal bobote 30.000 ton, penumpang laki-laki 700, penumpang perempuan 500, berapa umur nakodanya? Dia ngitungnya kuwi? Gampang, kuwi empat wae 43. Lho kok 43? ponaan gue, Eh? Lah ponakanku ya nyambungnya lewat mergo aku ngerti dhek sapa. Aku orang ngerti. Nek dihitung secara matematika bodohmu dewe. Ora hubungan hubungane bobot kapal itu. Ya orang ana kok nakoda dipilih berdasarkan bobot kapal dan jumlah penumpang. Orang ana nek kue terjebak oleh pertanyaan itu salahmu dewe kan begitu. Jadi peteng po padang banser. Ya besar ora apa-apa wis. Nyeneng Tur kuwi ming ning Sukoharjo ya ana jawaban ngono kuwi. Ki jan rada perlu penelitian ning ya, situ Sukoharjo. Ana peteng padang kok jawabe banser iki. Eh? Rada ngleyang. Apa utange ora bayar-bayar. Oke. Okay. Wis, tapi pokoknya lailan hidup itu gelap. Maka kita butuh kalau gelap butuh cahaya. Dan Allah itu cahaya, kanjeng Nabi itu pemantul cahaya. Maka kita nomor satu selalu mencari cahaya. Kan begitu. Malah nih bengi gawe listrik kayak ini ben padang. Nah jadi lagu tadi jangan dipikir lagu main-main. Tadi itu semua ada ayatnya. Mergo aku sing ngongkon tapi tak boleh ke ayatnya Dan apa wae tak ke iso. Oh, karena tidak ada sesuatu yang terlepas dari Al-Quran. Apa saja, semua terkait dengan Al-Quran. Semua terkait dengan kehendak Allah. Jadi semua ada dalilnya, semua ada ayatnya. Ini ya. Oke. Aku takjak ngiling-ngiling mau udani pirang menit. Jenengan begitu orang udan menengin ini kelingan orang nek mau udan. Mau panik toh? gupuh to, oleh mlayu rono mlayu rono terus ning ana sing malah seneng jur iso rene. Aku ngerti gue Ya sudah Alhamdulillah ya. Jadi ternyata tadi hujan itu apa? Hujan tadi itu sebenarnya gabah dan interi. Allah sedang memfilter di kayak di dedek brosok harus sing sing lembut. Ya lah. Di dikayak tahun dising istiqomah dising militan dising ora nah, dan ternyata kabeh militan iki mau sing rono-rono mau mergo kudu nguyu ora mergo lunga udah gitu ya alhamdulillah ya jadi tadi hujan bermanfaat enggak karena sekarang kita menjadi bersyukur terus wis ora udan bersyukur terus dadi anjaran toh dadi entuk katresnane Gusti Allah mergo bersyukur gara-gara wis ora udan Nek ora ana udan, nek ket mau ora udan kok ora bersyukur to. Abi endi ana udan mau karo ora ana udan? Lho, cetha to, cetha to. Jadi ora ana barang elek ning dunia ini, ora ana barang elek, gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang tanya jawab ya. Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doni. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari bapak saya Eh, untuk Cak Nun dan jamaah Ma'ayah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, eh, saya ingin tanya Cak, kan sebagai mahasiswa, sebagai rakyat juga, saya dan teman-teman itu bingung kenapa kok di kurikulum itu tidak ada metodologi untuk mendekatan kepada Allah. Jadi kenapa kok di kurikulum dihilangkan itu? Terus yang ketiga, uh, mental bangsa Nusantara yang kini telah dihancurkan ini dijajah oleh konstelasi global, dijadikan mental anak-anak. Nah, kan efeknya sudah merambah ke jauh uh, jangkauannya sangat luas. Itu bagaimana cara agar mengatasi besok-besok itu dampaknya itu apakah bangsa Nusantara akan bangkit dan bagaimana ap, e, maksudnya apa yang harus kami atau rakyat biasa lakukan untuk menebus Nusantara itu, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus juga dan ini semua masih umur likuran KB, Terus Indonesia ini kok dijajah kayak gini akan bagaimana? Itu juga pertanyaan saya dan saya mencari cara. Saya mencari cara dan saya itu percaya bahwa Sih, iki aku iki nganggo rumus sing tahu tinggu dan uang ora percaya ning aku berusaha percaya karena saya saya tidak tega sama rakyat Indonesia itu saya tidak tega tak golek dalan. Gitu loh. Jadi aku gini Menurut gue Iwan Fals ki penyanyi apik to? Kuwi mergo dhek pinter nyanyi apa apa? Ojo oh, falese, apa? Apa faktornya apa sing utama? liriknya apa tidak ada penyanyi atau penyair lain yang liriknya lebih bagus dari Iwan Fals nah oke karisma apa meneh keberanian ya Iwan Fals bukan orang nomor satu untuk soal berani untuk karisma juga banyak orang yang punya karisma yang lain ning sing khusus Iwan Fals ki opo sing marak ki ampuh Suaranya tuh. Nek liane kon nyanyi lagune Iwan Fals iso apa kaya Iwan Fals? Mergo Iwan Fals iki tenggorane ngono kuwi, ana teksture, ono strukture, jurne nyanyi ngono penak ngono Sak metu-metune penak, ya ra? Kuwi Iwan Fals apa Gusti Allah sing gawe? Iso apa? Wong dadi kalau teknik menyanyi semua bisa sing ora iso iki bahwa Allah mentakdirkan Iwan Fals iki tenggorokane gulune ngono kuwi sehingga menghasilkan suara ngono kuwi. Nah soal cerdas oke okay, wong cerdas, soal kritis oke okay, wong kritis. Tapi sing duwe swara kaya ngono kuwi men Iwan Fals dikeke Gusti Allah. Dadi sing hebat iki Gusti Allah. Termasuk apa liyane wis, apa wis liyane wis, apa contoh liyane wah gula top legi deh. gitu ya jadi Indonesia ini kalau mengandalkan ilmu raiso diselesaikan dengan gopo demokrasi opo raiso raiso menyelesaikan masalah Indonesia ki raiso samu, KPK ki sing ditangkep ki pirang persen dari koruptor eh eh Terlalu banyak 5%. Ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Maka saya mengandalkan pengolahan alam, mengandalkan pengolahan kehendak Allah. Nek Gusti Allah karep kisah saya jalan keluarnya meng situ kok Indonesia ini. ono pemimpin nomor siji di Indonesia sing duwe sifat luruh jika Gusti Allah siji diwedani kabeh wong termasuk luar negeri nomor loro malati. Nek diwedani tok ora malati sesuk ora diwedani meneh to. ming sitok kuwi cukup sak presiden ning diwedani karo Amerika, diwedani karo sapa-sapa, diwedani karo jenderal karo rakyate kabeh dengan diwedani dia bisa bikin metode macam-macam nomor loro malati pokoke khianat cuklek drijine khianat mejen khianat melet ngunu loh nek orang kuwi ora iso hmm? pokoknya malati nek orang malati ora iso jadi gue tak dadi menteri ya neng cekel tanganku Quran oke okay? cip cip ya nek aku khianat aku jebol aku khianat gue jebol pani sip ya aja pisan-pisan lho kowe la in syakartum la azidanakum wa la in adzabil lasyadid iki tenan lho iki jadi setiap menteri, setiap pejabat yang tinggi-tinggi di atas kudu dijak ngene wis ya, dit ya. Dit lho ya. Kowe kualat lho ya. Aku ya kualat. Wong sing malati kuwi ya ya kualat nek dhek kianat. Itu namanya wabal. Itu loh. Nek ono siji kue wis wis beres masalah ini. Senek kue liwat pemilu, pilkada, pilek es oraiso, raiso. raiso, pilek flu. Demam ya ora raiso. Itu loh. NO saja tidak bisa mengatasi dirinya kok. Tidak bisa Mbah Hasim sedih luar biasa. Tanya kamu sama sama situ Bondo, tanya sama Kiai tentu yang diparani Mbah Hasim tentang mutamar Jombang dan keadaannya sekarang. Mbak ngasih waktu tinggal setahun ini. Nah, NU Raiso beneri ya awake meneh, nanti akan ada sesuatu yang besar yang akan menjadi bumerang bersama. Neng jenengan sing Indonesia sari Raiso disalahke sapa sopo ora apa-apa, sing Indonesia iki tenang-tenang baik, rama masalah. Sing masalah lagi sing nunggangi NU neng dhuwur, ngedol-ngedol NU neng dhuwur. Aku di banser akeh sak kutha lo, 3000 lho. Nek wani-wani karo aku ah didol jenengmu. Ning kowe ini ora Jenengan tenang aja. Makanya Sukoharjo udah tenang seperti ini tidak ada masalah. Saya pribadi sedang mencarikan jalan untuk itu, Mas. Aku ya orang paham nek iki orang kabel terus jero pripun ajeng pripun. Terus anak-anak kula pripun iki? Nek orang ana hasile, nek orang ana wujute, hasil perjuangan kita terus bagaimana nanti kehilangan iman kamu nanti turun imanmu terus waktu didik anak-anak kan juga kayak kangelan Allah bapak dia berjuang ya tahu berhasil lah mau aku kan gitu akhirnya tapi saya yakin dengan generasi muda yang di depan saya ini setiap hari saya ketemu cah umur walulas munggah lah nganti 35, 36, 37 aku yakin sama mereka mereka orang yang baru sama sekali di Quran disebut kaumun akhor anda itu orang yang baru sama sekali karepmu beda cita-citamu beda ketekunanmu luar biasa Maknya ning ndi wae teko ning Kendal yo ya ketok neng Madiun ketok gak kowe iki nganggo apa runu ku ketok terus dan itu saya saya melihat saya optimis dengan Indonesia aku ora putus asa saya tidak putus asa ya Allah aku memberikan diriku sepenuhnya untuk masa depan Indonesia ini sampai aku yura. ya, Alhamdulillah bojoku iki gelem coba. Oh, ben bengi tak tinggal ngene iki piye. Terus kapan le bebojoan iki kapan? Ketemu ning airport aku teko dhek lunga. Utawa aku lunga dhek teko ketemu ning airport, mosok ning airport arep. Arab Sunnah rasul ngono sunnah rasul bocah-bocah kuwi jan. Oke ya, kita revolusi mental iki jeneng Bung Karno tidak pernah mengatakan itu revolusi mental. Itu kan ini loh, saya ingin ini belajar epistemologi dulu. Apa itu menungsoki ki? ono akale berarti intelektual, ono atine berarti emosional. Nah mental di mana letaknya? Outputnya jenenge moral, ya metune nek wes wis berperilaku jenenge moral. Jerone ono ati, ono akal pikiran, ono weteng, ono syahwat. Empat itu ya Nah, manajemen antara sahwat perut, hati, dan akal itu akan menjadi satu perimbangan ono sing akali menonjol ono sing atini menonjol ono sing wetenge menonjol ono sing nafsu sahwati menonjol komposisinya tergantung kepada prosentase dari empat tadi itu pada diri setiap orang mental itu apa mental itu adalah sebelum moral itu sing hulu ledaknya adalah mental. Jadi misalnya kue, kue wes ngerti neng kue wani pora ah, wani pora itu pertanyaan mental. Gitu, gitu ya. Bukan pertanyaan moral. Nek moral itu kan apik boleh. Nek pertanyaan intelektual bener po salah. Gitu. Nek pertanyaan hati dan perasaan kue penak pora penak. Kan gitu. Nek mental wani pora Jadi sebenarnya tidak tepat betul kalau disebut revolusi mental. Kalau yang dimaksud itu tri tri apa? Bung Karno? Sakti itu bukan revolusi mental itu ya sebutannya sama macam-macam. Nek saya kan revolusi harga diri. Sebab Indonesia ini sudah kehilangan harga diri, sudah kehilangan jati diri. Wis orang duwe gengsi, wis dinyek-nyek ora karu-karuan karo Itu bisa dipakai untuk hulu ledaknya tapi kalau disebut mental ya ndak apa-apa. Neng kaya ora tenanan revolusi mental gue. Kok, kok pikir sopo sing nulis revolusi mental? Sopo sing gak ide gue ngerti ora? Sopo sing kayak ide revolusi mental gue? Rumah samu sing nyebut gue ngerti bahwa gue. Aku ngerti sopo gue. Sing nulis ke sopo dimuat di Kompas pada waktu itu kalian tidak teliti. Kemudian ya mung ke revolusi rasional jelas ke mental, moral, intelektual spiritual ki piye petane ya ora iso njelaske kuwi mung waton jargon-jargon saja kuwi mung kuwi mung padha karo jamaah ngono kuwi lho mung kuwi tok ning kuwi ya ya ya mung jargon mung yel-yel wae dan wong saiki lak rada edan yel rada edan yel apa yo yes ngono kae wingi ning ndi ning Sragen eh Ora Sragen sing sing ngomong kayak Sragen guyo rukun ngene iki Mas. ini lah wedok Neng pinggirku, Bu. Kuin kui guyo rukun pun nantang ngono. Lah ngene iki lak nantang to Mas. Lho piye to guyub rukun kok ngene? Iki lah nantang gelut to iki. Tak antemi lho kowe kan gitu. Akhirnya Bu niku boten cocok Bu gerake Bu posene lha pripun Cak? Ngene aku terus spontan ngene ngono manut akhire guyu rukun ngene kabeh rakyate ngono lah wong hubungan antara kata dengan pose badan aja ndak diurus kok arep revolusi mental gitu loh Bimbing jargon tapi tetap kita seneng ada niat seperti itu masalahnya di Indonesia ini kurang tenanan nek ngomong-ngomong kurang tenanan ya di segala hal toh us janjine piro wae Terus apa wis tol laut, kereta cepat, infrastruktur opo opo opo apa wis kabeh dijanjeni neng rumah samu gampang po gawe ngono-ngono kuwi. Mulane sesuk kowe nek rapi aja akeh janji karo bojomu. Sesuk ditatukoke mobil aja kuwatir, Dik. Sesuk aku ah, tak tak gawe ke anak kembar limo. Ya. Jadi ya, Oke, Bapak sekalian terus kesel iki. Dereng untuk bapak-bapak ibu-ibu saya mohon izin anak anak maknya itu saya kasih teka-teki kueki ki disangoni maknya karo Gusti Allah kok nggo apa wae sakarepmu apa kue ki ditipi Indonesia disangoni maknya ngerti maksudnya maknya itu dikake kue ning dinggo dandani Indonesia itu klausul satu klausul dua adalah pokoknya kue tiga maknya sakarmu kok apa kan gitu nah anda memilih yang pertama tadi ya iki ilmu konstruksi segala macam ya ideologi sampai spiritualitas sampai apa saja sampai ke soal tata negara sampai ke soal tata ekonomi sampai kesehatan yaitu apa saja sampai spiritualitas ada semua lengkap tapi itu untuk menolong dan dandani Indonesia kan gitu kita belum tahu Allah nyuruh apa, tapi kita sudah dikasih itu semua. Sebenarnya sudah tersedia, Mas. Meskipun masih dalam proses penyusunan pelan-pelan. Ini sebenarnya pertanyaan untuk redaktur sebenarnya. Misalnya contohnya ini, Mas. tak kayak contoh aja. Kita cara berpikir ini, Mas. Indonesia itu kan ada lima pilar. Ini contoh ya, siji rakyat. Ini nomor siji. Rakyat. Nomor loro kekuatannya rakyat, yaitu TNI, tentara. Termasuk polisi Nomor telu wong pinter rakyat, yaitu kaum intelektual. Nomor papat kekuatan kebudayaan, sisa keraton, adat istiadat, filosofi segala macam itu nomor papat. Nomor lima kekuatan spiritual dan institusi keagamaan NU NO, Muhammadiyah segala macam dengan wong wiritan, wong selawatan itu kekuatan kelima. Sekarang di Indonesia itu selama 70 tahun satu 71 tahun merdeka itu baru dipimpin oleh yang nomor dua dan nomor tiga, belum pernah dipimpin oleh nomor satu, nomor empat, nomor lima, giling-giling zaman Orde Baru zaman Bung Karno dulu meh-meh nomor siji sing mimpin tapi kemudian kalah juga Bung Karno oleh desakan-desakan internasional zaman Pak Harto sing mimpin nomor loro yaitu tentara zaman reformasi sing mimpin nomor telu wong pinter dan ternyata makin celaka kita dipimpin wong pinter kan gitu saya pinter saya nyilakani kan gitu nah tentara dulu masih menghormati keraton masih menghormati kebudayaan masih menghormati spiritual sekarang spiritualitas diejek gitu you ngomong kebudayaan Jawa dianggap mau menjawakan Indonesia, ngomong Islam dianggap mau mengislamkan Indonesia. Jadi KP saya kira itu, KP dicurigai. Gitu ya. Ngomong ayat jari ini bukan negara Islam, kan gitu. Jadi pemerintahan yang sekarang, era yang sekarang ini adalah era di mana kekuatan-kekuatan dasar Indonesia justru tidak boleh ditegakkan. Nomor tiga, eh, nomor empat, nomor lima maupun nomor satu hanya di atas namakan saja. Itu. Jadi kue yang didadati jeneng, wah ini saya mengabdi rakyat saya ini ini ini, tapi hanya untuk atas nama. Itu salah satu frame. Frame yang lain misalnya Pancasila. Mbok saiki dulu Indonesia ini nganggo Pancasila baik, wis rada-rada. Golnya rakyat ki monek iki mulak gemah ripah loh jinawi sak piturute baldatun thayyibatun rabbun ghafur kuwi kan sila kelima to sing marake silima, sila kelima ki ono kan kudu ana sila keempat aku takon sih sila kelima wis kelakon durung dereng keadilan sosial bagi seluruh Indonesia durung berarti ono sing ora bener di sila keempat sila keempat itu siapa pemerintah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti bentuk pemerintahan. Sekarang sudah di amandemen UUD 45 menjadi 2002, permusyawaratan sudah tidak ada. Sudah tidak ada GPHN, sudah tidak ada kerisnya, tidak ada pusakanya, tidak ada sesepuhnya Indonesia. gak, kita tidak punya negara lagi, kita hanya punya pemerintah yang mengaku negara. Nah, nanti nanti tolong dipelajari bahwa negara sama pemerintah itu beda, keluarga sama rumah tangga beda. Bendahara sama kasir beda, ojo podo wongnya itu dikorupsi. Bendahara ngentokke ning ora iso bayar. Kasir iso bayar ning ora iso ke maka harus ada perundingan terus nanti dikontrol. Nah, sekarang pemerintah adalah negara. Gunane KPK kuwi karena dia lembaga negara untuk ngawasi dari presiden sampai lurah, betul enggak? Sing siapa? Sing ngelantik adalah orang yang nomor satu harus diawasi. Biar ngawasi wong sing ngelantik deh. Berarti tidak tidak benar ini konstruksinya. Neng disirai, neng disikile ra cetha. Makanya kepala negara harus sendiri, kepala pemerintahan harus sendiri. Seperti di rumah tangga, bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Ojo bapak kon ngurusi listrik, banyu, kompor, itu kan urusan rumah tangga. Pemerintah itu rumah tangga. Jadi uangnya rakyat jangan ke pemerintah, harus ke negara dulu, sebagian dikasih ke pemerintah untuk tugasnya. Kan begitu. Sama dengan gajinya Bapak, disakunya Bapak sebagian untuk rumah tangga. Jadi Indonesia ini tidak punya negara. Makanya PNS pegawai negeri sipil Kan dia pegawai negara, bukan pegawai pemerintah. Tapi faktanya adalah dia mengabdi kepada pemerintah. Wong jenenge pegawai negara. Dia harus patuh kepada undang-undang negara, tapi patuhnya kepada negara apa kepada pemerintah? Pemerintah. Bupati tidak punya hak untuk mengganti kepala dinas dan karyawan, tidak punya hak. Dia cuma outsourcing. Presiden itu cuma TKI, tenaga kerja satu Yusuf Kala dua bupati sekian ratus kan gitu Kimeng sedelet disewa outsourcing sedelet, kontrak sedelet. Kok kue sing ngatur kabeh? Kue iki diatur karo negara kudune. Ah, itu contoh aja. Itu was ono di Maiyah, deh, Dan kita nggak memberontak karena itu aku mikir mengandani. Nek kok terus kayaknya ini mesti jebole. Neng kok tak tulungi kok engko. Tak tulungi, aja kuwatir aku tresno tenan cintaku kepada Indonesia melebihi, melebihi cintaku kepada Novia kalau pakai. loh faktanya nenek Ati ini ya orang. faktanya seperti itu karena lebih banyak saya waktunya habis untuk Indonesia daripada untuk istri saya untung istri saya tidak ada masalah itu matur nuwun matur gue karo Mbak Novia kembali dari pemerintah itu sila keempat ya Nek pemerintah ora bener berarti sing gawe pemerintah ku sing salah. Sila ketiga. Sopo sing gawe pemerintah? Sopo sing gawe pemerintah? Sopo sing nentokke presiden? Kok rakyat? Parpol. Sing nentokke bupati sopo? Parpol. Jadi sing nentokke undang-undang sopo? Parpol yang di DPR. Jadi sing gawe negara kuwi sila ketiga itu parpol. Parpol itu lambangnya adalah persatuan Indonesia baik Golkar, Demokrat, PDIP apapun harus mengabdi kepada kepentingan rakyat. Disitulah mereka bersatu. Boleh beda-beda tapi semua mengabdi kepada kepentingan rakyat. Maka lambangnya persatuan Indonesia. Tapi apakah ada parpol yang bersatu? Mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan di satu parpol saja ada berbagai kepentingan, betul tidak? Jadi memang sila ketiganya nggak benar. Nah, kok sila tiga iso orang benar berarti sila kedua iki sing ra cetha iki. Apa sila kedua? Pendidikan. Lah piye lah mu mikir mbiyen? Piye lah mu mikir kok kok gawe parpol kaya yang kuwi? Piye kuwi? Berarti pendidikannya ra benar. Makanya pertanyaan mengenai kurum lah piye aja menekok tentang Gusti Allah. Wong tentang kenegaraan yang teknis saja ndak bener kok. Nah kalau sila kedua, sila kedua kan memberadabkan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekolah kuih penggawaiannya memberadabkan. Jadi nek cara Islam orang yang majelis taklim kudu meningkat jadi majelis tafhim. Meningkat lagi menjadi majelis takrif dan kalau mau lengkap menjadi majelis takdib. Proses untuk membuat manusia menjadi beradab itu takdib yang kita punya hanya majelis taklim. Itu pun kadang-kadang keliru nganggo majelis taklim. Nah majelis taklim itu majelisnya wong sing omong-omongan. Jenenge taklim. Nek majelis taklim wong sing sinau. Nek majelis taklim wong sing ajar untuk faham. Nek majelis takrif uang sing kepingin memperdalam pemahamannya. Nek takdib orang yang bersama-sama ingin menjadi manusia yang beradab. Maka takdib kurikulumnya adalah dengan workshop, dengan latihan, dengan praktek, dengan kuliah kerja nyata, dengan segala macam. Itu namanya takdib. Itu loh, Dek. Sudah lengkap, Dek, semuanya. Ya, ini pertanyaan untuk redaktur karena redaktur ya setengah mati untuk merumuskan itu. Mulanya Ewangono ya, Mas Helmi, Mas Haryanto sama Ewangono karena mereka juga setengah mati merumuskan Well menukeh banget buanget, Kayak buanget, nanti bingung dewi nanti mereka menjadi tikus di lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi. Saking ukai ini mati dewi tikus lah Nah, itu redaktur maknya itu posisinya tikus di lumbung mati di lumbung padi. Sudah itu ya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini iki nek tak jarno iki ketoke ya nganti ya tetap meneng ngene iki. ada usulan Bapak, ada mau dia mungkin Pak Yai Najib. Monggo. Monggo. Boten, Bapak. Panjenengan. Monggo. Pak Dibur. Nah, boten kita kita selawatan akhir ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan sampean bahwa saya bukan ahlus sholawat, saya bukan orang yang bisa bersalawat benar-benar saya hanya meniru-niru dan saya hanya membuntuti para ahli dan para syekh-syekh ya. Ya. kita dua salawat bareng-bareng semua ikut selawatan termasuk alat-alat musik berarti dia alam ini kan logam kayu sapi turute kita ajak untuk ikut berselawat karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin tapi sebelum ini barangkali ada pesan-pesan dari